Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal akibatu lil muttaqin wa la hudwana illa 'alal zalimin Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila amma ba'd Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ketiga kan? yaitu bab sabar. Ini pertemuan kita yang keempat ya. Pertemuan yang keempat. Kita telah mengetahui bahwa sabar itu menahan diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ya kita tahan untuk melaksanakannya dan juga terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala berupa ujian-ujian. Di sini wajib kita untuk bersabar. Ya kita juga telah mengetahui sabar itu memiliki hukum. Dan hukum sabar itu ada lima jenis ada hukumnya wajib kita bersabar, ada hukumnya sunnah kita bersabar, dan ada hukumnya makruh bersabar, dan ada hukumnya haram bersabar dan ada hukumnya mubah ya, boleh. Ini dari hukum-hukum sabar. Dan kita telah membaca dua ayat dari apa yang dibawakan oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala di dalam pendalilan sabar ini. Ayat yang pertama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikannya setiap pembahasan kita ini dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi itu ada dalil yang diperintah untuk bersabar seperti mencakup tiga jenis sabar sabar melakukan ketaatan sabar meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan dan bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat ujian yang berat bagi kita. Kemudian pada ayat yang kedua yang kita baca, ini ayat terkait dengan kesabaran terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jenis yang ketiga dari pembagian sabar. Itu bersabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita akan melanjutkan kata beliau kalau Allah taala ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ayat yang ketiga dalam surat Az-Zumar ayat 10. Hanyalah dicukupkan bagi orang-orang yang bersabar itu balasan tanpa batas. Balasan tanpa batas. Perhatikan ya, ayat ini. asy atau uh, Imam An Nawawi rahimahullah taala al Imam An Nawawi rahimahullah taala ingin menyebutkan kepada kita bagaimana ganjaran orang yang bersabar. Jadi perhatikan ya, beliau sebutkan ayat-ayat ini. Yang pertama beliau sebutkan dulu perintah untuk bersabar. Kemudian ayat yang kedua apa? Ayat yang kedua disebutkan bagaimana di antara ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar. Maka siapa yang bersabar terhadap ujian-ujian Allah ini, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dengan penerasan surga nantinya. Kemudian yang ketiga di sini, Syekh atau Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat yang menyebutkan ganjaran bagi orang yang bersabar. Begitu ya. Kita sudah mengetahui hukum sabar. Allah perintahkan untuk bersabar. Kemudian disebutkan bagaimana ujian-ujian yang kita harus bersabar di situ. Sekarang disebutkan ayat ini balasan bagi orang yang bersabar. Bagus ya? Dipahami seperti ini. Pendalilan-pendalilan itu dilihat kemana arahnya. Jadi di sini disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bil ghairi hisab. Hanyalah dicukupkan balasan tanpa batas bagi orang yang bersabar. Ya kata innama itu bentuknya pembatasan. Hanyalah hanyalah tidaklah kecuali ini saja begitu. Jadi bersabar itu hanyalah bagi orang yang bersabar itu diberikan balasan berapa balasannya? Tanpa batas. Bighairi hisab itu artinya tanpa batas balasannya. Tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berapa batas balasan bagi orang yang bersabar. Tidak disebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika membalas amalan seorang hamba itu disebutkan karena disebutkan balasannya sekian jumlahnya disebutkan balasannya sekian jumlahnya tetapi di dalam ayat ini tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya disebut bi ghairi hisab, tanpa batas. Tidak ada batasannya. Kata tanpa batas itu besarnya nanti ganjaran bagi orang yang bersabar itu disesuaikan dengan kekuatan dia di dalam bersabar dan beratnya timpaan yang menimpa dia. Paham ya? Di sini akan dibedakan nanti. Walaupun sama yang menimpa manusia ini sama jenisnya, tapi di antara kedua ini juga beda bentuk sabarnya, itu membedakan pahalanya. Membedakan pahalanya. Dan itu disebut di sini hanyalah diberikan bagi orang-orang yang bersabar itu balasan tanpa batas. Sebab di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Jadi sebut dia hadis nomor 12 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab yang pertama ini, bab yang pertama, bab ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla." Dari apa-apa yang Rasulullah riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Qal Allah SWT berfirman, "Inna Allah katabal al-hasanati was sayyi'at, bayyana zalika Di hadis nomor 12. Allah berfirman, "Inna Allah katabal al-hasanati was Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Artinya ditulis sekarang ini Allah sudah memiliki ketetapan. Tsumma bayyana tadi, Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Bagaimana penjelasannya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang sudah hamma? Hamma itu artinya dia sudah bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Hamma ini niat, tapi niat yang didasari kesungguhan untuk melakukannya. Beda kalau hanya sekitar niat lintasan saja. Beda ya. Tapi kalau hamun itu artinya dia sudah punya niat akan dia lakukan sesuatu ini. Itu namanya hamun. Dia sudah punya niat ingin melakukannya. Maka siapa saja yang sudah berniat untuk melakukan satu kebaikan falam yakmalha tapi belum dia lakukan. Dia sudah baru berniat untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh tapi belum dia belum dia lakukan. Apa balasannya? Disebutkan di sini kata bahwa Allah wa taala indahu hasanatan kamilatan Allah menuliskan di sisinya itu satu kebaikan yang sempurna. Berarti apa? Baru dia berniat untuk melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sudah beri pahala dia, ditulis satu kebaikan bagi dia dengan kebaikan yang sempurna. Ini bagusnya ya, menunjukkan besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja berniat untuk melakukan satu kebaikan, sudah Allah berikan ganjaran satu kebaikan yang sempurna. Kemudian selanjutnya <clears throat> wa in hamma biha fa'amilaha. Dan kalau dia sudah berniat dengan sungguh-sungguh ini kemudian dia amalkan. Dan niatnya tadi dia wujudkan dalam bentuk amalan. Sekarang dia beramal. Tadi baru berniat berapa ditulis? Satu pahala yang sempurna. Kemudian fa'amilaha dan dia amalkan sudah kebaikan tadi. Kata Allah asra hasanatin ila sab'imi'ati dhifin ila ad'afin katsirah maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan terhadap kebaikan tadi 10 kebaikan. Nah, jadi Allah balas berapa? 10 kali lipat. Ila sabai mi'ati dhifin sampai 700 kali lipat. Ila at'afin kathirah sampai kelipatan yang banyak. Nah, ini disebut ya. Jadi dari kebaikan yang dilakukan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dituliskan berapa? 10 kali lipat balasannya bagi yang beramal ini. Sampai 700 kali lipat. Sampai kelipatan yang banyak. Sesuai dengan keikhlasan dia dan kesungguhannya dalam melakukan dan beratnya dia melakukan hal tersebut. Kalau ada suatu amalan ini suatu amal yang berat memang untuk dilakukan, tapi karena dia bersungguh-sungguh dan mampu dia tunaikan, ini lebih besar pahalanya daripada orang yang memang ringan melakukannya. Paham ya? Beda daripada orang yang ringan melakukannya. Kalau si A bersedekah 10 ribu, si B bersedekah 20 ribu, mana yang lebih besar pahalanya? Hah? Yang 10 ribu atau yang 20 ribu? 20? Tapi bisa tidak yang 10 ribu ini lebih besar pahalanya daripada yang 20 ribu? Bisa. Apa yang menyebabkan? Niatnya, ya, keikhlasannya, kemudian beratnya dia melakukan itu dan kesungguhannya. Anggap saja bersedekah 10 ribu tadi, penghasilannya satu hari cuma 50 ribu. Itu untuk makan tapi dia mampu 10 ribu. Kalau orang yang 20 ribu tadi penghasilannya 1 juta, Uang 20 ribu itu tidak ada nilainya, kayak uang receh saja itu lewat. Ya, Berarti dia ini berarti kalau dia bersedekah itu ringan sekali dianggap ah uang lewat saja. Tapi kalau ini 10 ribu memang berat. Kalau dia keluarkan untuk di rumah belum cukup untuk makan. Ya, nah ini mampu dia keluarkan ini kesungguhannya dan beratnya dia keluarkan tapi mampu dia ini lebih besar pahalanya, lebih besar pahalanya. Karena itu besarnya beratnya sesuatu itu dilakukan Bersama dengan itu besarnya pahala yang dia dapatkan. Sama dia sholat. Dia sholat subuh. Beda ya orang yang ringan melakukannya dengan orang yang berat kondisinya. Hari yang sangat dingin, mencekam, berat. Dia pergi sholat. Tapi mampu dia pergi sholat, ini lebih besar pahalanya. Itu membedakan ya. Membedakan eh, pahala seorang hamba. Karena itu di sini kebaikan dari dibalas 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Tapi beda kalau kejelekan, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kata Allah indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha kata Allah sayyi'atan wahidatan. Siapa yang sudah berniat untuk melakukan satu kejelekan, ini Allah belum tulis kejelekan. Ini menunjukkan Besarnya rahmat Allah ini ya. Kalau kita baru berniat mau melakukan kejelekan, belum ditulis kejelekan. Tapi kalau dia tinggalkan kejelekan yang dia niatkan tadi, tidak jadi dia lakukan, justru Allah balas satu kebaikan. Bagus ya? Allah balas satu kebaikan. Tetapi kalau diamalkan sudah, dia sudah berniat untuk melakukannya, kemudian diamalkan tadi kejelekan, maka Allah balas satu kejelekan saja. Jadi kalau kejelekan Allah balas sesuai dengan kejelekan itu. Dia melakukan kejelekan, Allah balas satu kejelekan. Dari kalau kebaikan, Allah lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Ya, tapi kalau di sini Allah sebut sabar beda. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah diberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar ini tanpa batas. Nah, disebut tanpa batas menunjukkan besarnya pahalanya. Menunjukkan besarnya ganjaran bagi orang yang bersabar. Sebab disebut tanpa batas. <clears throat> Jadi kalimat di sini biqairi hisab karena amalan tadi akan dibalas ada 10 kali lipat dan semisal dengannya sampai 700 kali lipat. Tetapi sabar itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Tanpa adanya hitungan menunjukkan bahwa sangat besar pahala orang-orang yang bersabar. Tapi kita sebutkan tadi ya, sebutkan tanpa batas menunjukkan bahwa semakin berat dia melakukannya, kondisinya itu beda dengan orang yang ringan melakukannya. Ada memang tabiat manusia itu dia mau terkena musibah, mau tidak, mau dicela, mau tidak, normal saja dia. Memang tabiatnya. Ya. Ada tabiat orang begitu kan? Dia normal, tidak pernah marah memang. Dapat dia musibah, dapat dia kesulitan, santai saja nih. Ini tabiatnya memang. Beda dengan orang yang memang tabiatnya berat. Ada dapat masalah sedikit, waduh, berat sekali dia rasa. Tidak tahan dia. Nah ini ketika dia mampu bersabar ini, ini berbeda balasannya. Orang yang tadi berat ya, yang jiwanya cepat, misalnya menentang sesuatu yang terasa berat bagi dia, tapi dia mampu bersabar dengan orang yang memang sudah tabiatnya memang sabar terus dia walaupun tidak dapat masalah. Ini beda pahalanya dua ya. Paham ya? Ini beda pahalanya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena memang dia ini berat bersabar, tapi ketika dia mampu tadi bersabar, di sini sangat besar pahalanya. Bisa dibedakan ya dua ini? Ini yang menentukan ya pahala seorang hamba. Dan itu inama innama yuwaffas sabiruna ajrahum ghairi hisab. Hanyalah diberikan balasan tanpa batas bagi orang yang bersabar ini balasannya tanpa batas. Ini sangat memberikan apa dorongan kepada kita untuk meraih pahala yang sangat besar ini. Apakah ketika dia melakukan ketaatan mendapat ujian, dia berpegang teguh, berpegang teguh, berat. Karena itu Nabi SAW bersabda bahwasanya al ibadah fil kharaj fa ilayya. Beribadah ketika terjadinya kharaj itu terjadi sesuatu yang sulit, masa sulit, tapi dia tetap mampu beribadah kepada Allah, kata Nabi, kahijrati ilayya. Seperti orang yang berhijrah kepadaku. Kondisi berat, tapi dia tetap bersabar, mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu dia menahan dirinya untuk tidak terjatuh di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kehidupan ini memang tidak lepas dari cobaan dan ujian terjadinya fitnah. Apakah fitnah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala atau fitnah tersebut datang dari sisi manusia? Biasanya kalau musibah tersebut atau fitnah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, manusia biasanya lebih mampu bertahan. Ya. Diberi sakit dia karena mampu bertahan dia dibandingkan dengan datang dari manusia. Kalau ada orang misalnya mencela dia terus, membicarakan dia, menjelek-jelekkan dia, kira-kira mampukah kita bertahan di sini? Nah, sini lebih berat ya, lebih berat. Ini akan mendorong kita untuk membalas, mendorong kita untuk berbuat kedoliman, mendorong kita untuk melakukan apa yang Allah haramkan. Ini bisa lebih berat daripada timpaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dituduh lagi begini. Ya. Nah, di sini dilihatnya keadaan manusia. Jadi kita bersabar, ya bersabar dari gangguan manusia dan bersabar dari gangguan apa dari apa-apa yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka. Karena itu mereka ini kalau mampu dia bersabar diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 109 dan seterusnya. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhattumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhum al-yauma bima sabaru ini yang kita inginkan di sini pendalilannya inni jazaituhum al-yauma bima sabaru annahum humul faizun annahum humul faizun Allah berfirman, sesungguhnya mereka apa sesungguhnya dari hamba-hambaku itu ada sekelompok manusia yang mereka itu berdoa kepada Rabbnya. Apa doa mereka? Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami beriman. Faghfir ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Ini menunjukkan hamba Allah yang apa ini? Yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu merasa dirinya itu punya salah kepada Allah. Makanya akui dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta khairur rahimin dan engkau ya Allah sebaik-baik yang merahmati. Sebaik-baik yang merahmati. Maka dia minta pengampunan dari Allah dan dia minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang hamba itu dia bisa kembali dari perbuatan salahnya, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat. Itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu terbebas dari kejelekan. Dia bisa bertahan ketika terjadi guncangan di dalam kehidupannya. Dapat banyak fitnah-fitnah. Maka ketika dia mampu bertahan itu bukan karena kemampuan dia semata, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat nih hamba Allah yang seperti ini, mereka mengatakan Rabbana amanna. Wahai Rabb kami, kami beriman. Kami beriman. Faghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Rahmatilah kami wa anta khairur rahimin dan engkau ya Allah sebaik-baik yang merahmati. Kemudian Allah sebutkan sini cobaannya. Wattakhattumuhum syihriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum Dan kalian itu menjadikan mereka itu sebagai ejek-ejekan. Ya Allah berfirman kepada orang-orang yang mengejek orang-orang yang beriman, kepada orang kafir dan orang-orang yang semisal dengannya. Maka Allah sebutkan kalian itu menjadikan mereka siapa mereka ini? Yang pertama tadi, orang-orang yang beriman yang meminta ampun kepada Allah dan meminta rahmat Allah. Kalian menjadikan mereka itu sebagai ejek-ejekan kalian. atau ejek-ejekan? Olok-olokan. Hatta ansaukum zikri sampai kalian itu melupakan lupa ingat kepadaku kata Allah. Sampai kalian itu lupa ingat kepadaku. Wa minhum dan kalian itu menjadikan mereka itu bahan tertawaan kalian. Ya memang orang-orang beriman seperti itu. Orang beriman itu diejek-ejek, diolok-olok, diberikan gelar macam-macam. Kemudian ditertawakan lagi. Oh, mereka. Dia. Kan begitu ya? Tidak mau ikut orang banyak. Memang mereka. Nah, diejek-ejek sudah dituduh lagi. Ditertawakan. Nah, orang-orang yang menuduh sini suka mengejek-ngejek ini, suka mengolok-olok, itu Allah sebutkan di sini apa? Hatta ansaukum dzikri. Sampai kalian itu lupa kepada Orang-orang yang sibuk dengan fitnah seperti ini, sibuk dia melihat orang, menghukum yang orang, menuduh orang macam-macam, itu kebanyakan orang seperti ini akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari kejelekannya orang tapi dia lupa sendiri terhadap dirinya. Banyak terjadi atau tidak seperti ini? Banyak sekali. Dia lupa sendiri terhadap dirinya. Dulunya dia bagus, misalnya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang suka ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia mengurusi keadaan orang, mencari kejelekan manusia, ini banyak-banyak orang yang seperti ini lupa tentang dosanya dia. Lupa ya. Dia lupa terhadap dosanya sendiri, lupa dia ingat kepada Allah. Tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini keadaan mereka. Jadi Allah sebutkan sini, kalian menjadikan mereka itu bahan ejekan kalian dan kalian tertawakan mereka, tapi kalian itu lupa kepada saya ketawa, Lupa kepada Allah. Maka Allah sebutkan orang-orang yang diejek tadi, tapi tetap mereka bertahan, bersabar mereka terhadap fitnah-fitnah ini. Allah sebutkan, ini jazaitumul yauma bima sobaru. Pada hari ini, kata Allah, sesungguhnya saya memberikan balasan kepada mereka pada hari ini. Di mana hari ini? Di hari kiamat. Allah sebut di sini sebabnya Allah memberikan balasan kepada mereka tadi berupa sorga bima sobaru dengan sebab kesabaran mereka. Ini ya, Allah berikan balasan yang bagus nanti di akhirat. Kenapa? Bima sobaru dengan sebab mereka ini telah bersabar dari ejekan manusia. Mereka bersabar tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap bersabar dari olok-olokan dan dijadikan bahan tertawaan manusia. Tetap dia bersabar. Karena mereka bersabar ini, makanya Allah berikan balasan kepada mereka di hari kiamat dengan balasan yang baik. Kemudian Allah sebut di sini apa? Sebabnya bima sobaru. Ini jazaitumul yauma bima sobaru. Sesungguhnya saya memberikan balasan kepada mereka dengan sebab mereka telah bersabar. Ya mereka telah bersabar. Annahum humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berhasil mereka. Ya kalau kita tidak tahan terhadap celaan manusia, baru saja orang dengar isu-isu celaan orang bahwa oh, mereka itu sering taklim-taklim. Jangan-jangan ada lagi ajaran baru. Sudah mundur dia, tidak berani lagi belajar. Kira-kira orang seperti ini apa ini? Belum lagi ya. Makanya ada memang manusia yang tidak tahan terhadap ujian. Rasulullah sebutkan jika Allah berikan kepada mereka ini ujian kepada mereka di tengah manusia, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Maka dia jadikanlah cobaan manusia terhadap dirinya itu sebagaimana adab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mampu bersabar. Tapi harusnya kita tahan. Di tengah masyarakat hidup yang hidup di muka bumi memang tidak lepas dari cobaan. Kamu berbuat jelek juga dituduh orang. Tapi kenapa? Kadang kalau artis-artis itu lebih tahan dia bersabar daripada kita. Hah? <laughs> dia tidak mengharapkan pahala dengan kesabarannya. Tapi dia bersabar terhadap tuduhan orang, kadang memang sengaja dibikin, supaya terkenal. Ya kan? Dituduh dia sebagai orang yang serong, dituduh dia berbuat begini, dituduh dia berbuat begini, disebar lagi fotonya apanya supaya memang sengaja karena supaya dia dikenal. Ini keanehan yang terjadi. Orang ingin mencari ya kejelekan dengan cara dia berbuat kejelekan dan dia bersabar di atas kejelekan. Ini hal yang diharamkan. Dan kita beriman, di Allah sebutkan mereka ini dibalas surga Kenapa kita tidak mau bersabar? Sementara hidup di muka bumi ini hanya sebentar saja. Makanya disebut setelah ayat ini lanjutannya ya. Qala kam labistum fil ardi adada sini. Maka Allah berkata kepada mereka, berapa lama kalian tinggal di muka bumi ini? Hitungan tahun. Dalam hitungan tahun, berapa lama kalian tinggal? Mereka menjawab, kalau labithna yauman aw ba'da yaum, fas'alil adil. Kami tinggal di muka bumi itu hanya sehari atau setengah hari saja. Nah, nanti mereka rasa, gitu, oh ternyata dulu kita tinggal di dunia itu cuma sebentar ya. Kenapa kita tidak mampu bersabar? Kan? Hanya sehari atau setengah hari saja. Sedikit tinggal di muka bumi. Ini harus diketahui. Maka mereka katakan, fas alil adin. Tanyalah orang-orang yang begitu. Maka Allah berfirman, qala in labistum illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Maka Allah berfirman, tidaklah kalian itu tinggal di muka bumi kecuali sedikit saja. Lau kuntum lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau sesungguhnya kalian itu mengetahuinya. Jadi tinggal di muka bumi ini sebentar. Biar orang celah kita setiap hari santai saja. Kecuali memang celah itu membahayakan kita dan bisa kita reda menimbulkan kebaikan, itu boleh kita lakukan. Tetapi kalau kita mampu bertahan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang balasannya surga bagi kita. Karena itu orang yang masuk dalam surga, masuk ke dalam surga atau saya tambahkan sedikit, orang-orang yang mempelajari kebenaran dan beramal kebenaran itu memang sulit ya, hidup, sulit. Tidak ada enaknya. Tapi enak bagi dia kalau dia memang betul-betul yakin di atas keimanannya itu kenikmatan Allah berikan. Tetapi selalu ada cobaan. Sekarang kita lihat siapa yang paling mulia di antara manusia? Para nabi dan para rasul kan? Sekarang para nabi dan para rasul ini siapa yang paling mulia? Para rasul. Para rasul siapa yang paling mulia? Lima. Ulul azmi. Siapa ulul azmi? Lima orang ulul azmi. Ada yang hafal? Ya, ingat saja minim. Minim ya, minim itu Artinya singkatan saja, saya ingat. M yang pertama apa? Musa. Yang kedua I Isa. Yang ketiga Muhammad. Apa Nun ya? No. Yang ketiga, yang keempat Ibrahim. Yang kelima Muhammad. Lima ya minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim dan Muhammad. Ini lima yang disebut ulul azmi. Kenapa mereka ini disebut ulul azmi? Karena mereka memiliki tekad yang kuat dan bersabar yang kuat dalam berdakwah. Memiliki azam, tekad, kesungguhan. Harusnya begitu. Dan di antara lima ini yang paling mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat ujian beliau dengan dituduh. Beliau itu orang yang di masyarakatnya orang yang paling dipercaya dia. Tidak ada yang tidak percaya kepada Muhammad waktu itu. Dianggap orang yang paling amanah. Orang yang paling mereka muliakan sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Tetapi setelah beliau diangkat sebagai rasul, memanggil manusia, mengajak untuk berla ilahi lembah apa mereka tuduhkan? Nah, ini dia. Karena Nabi naik ke atas Bukit Marwah atau sofa ya. Mereka beliau panggil manusia, kumpulkan. Mereka datang. Kata Nabi, kalau saya kabarkan kepada kalian di balik bukit sana ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Iya, kami percaya kepadamu. Sebab Nabi Muhammad memang Al-Amin dikenal dengan orang yang terpercaya. Makanya mereka orang-orang Arab dulu kalau mereka mau mengadakan bepergian barang mereka yang berharga itu dititip kepada Muhammad. Mereka titip kepada si Muhammad. Maka Nabi setelah itu memanggil mereka, "Ya kaum, kulullah la ilaha Wahai kaum, katakan la ilaha illallah tuflihu. Maka pasti kalian beruntung. Nah, disinilah mereka marah. Tidak mau. Karena disuruh, mereka paham kalau dipanggil la ilaha illallah harus tinggalkan perbuatan mereka yang jelek tadi, menyembah patung, meminta kepada pohon, meminta kepada bebatuan. Harus ditinggalkan. Apa kata mereka? Ini dia nih. Inna hada la syai'un ujab. Ini sesuatu yang menakjubkan ini Muhammad. Kemudian apakah kalian harus menerima dari ucapan Muhammad? Disebutkan Muhammad itu apa? Nah, di sini disebut dia. Sahirun kata, Dia tukang sihir dan tukang pendusta. Itu sudah tuduhannya. Padahal tadi mereka percaya kan baru baru ketika disebutkan diajak kepada kebenaran apa? Oh, memang. Si Muhammad itu tukang sihir. Tukang pendusta. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir? Karena kalau orang mendengar ini bacaan Al-Qur'annya Nabi, seakan tersihir orang itu mendengar Hanyut. Ya. Kemudian dikatakan dia pendusta karena mereka tidak mau mempercayainya karena berselisih dengan kebanyakan manusia. Kemudian dalam ayat lain disebutkan ketika diajak mereka berla ilaha illallah apa mereka sebutkan? Sudah mereka marah hatinya. Hati mereka ini marah. Tetapi kalau disebut sesembahan selain Allah yang cocok dengan hawa nafsu mereka, cocok dengan perbuatan mereka, bergembira mereka. Oh, bergembira, senang hatinya. Ini sudah tabiat manusia ya, tabiat manusia seperti ini. Ya kalau memang ada, kita sudah kenal gini, ternyata bertentangan dengan kebanyakan manusia, kita dicela itu biasa sudah. Biasa. Ini harus diketahui supaya kita juga mampu bersabar. Masa kita kalah dengan Nabi? Nah, makanya setelah itu mereka sebutlah Rasulullah ini apa? Apakah kita harus mendengar kepada dia ini siapa? Syairun Majnun. Nah, ini lagi gelarnya dia. Dia tukang syair. Tukang syair. Gila. Nah, ya. Berapa gelarnya Nabi dia? dikatakan dia tukang sihir, dikatakan orang pendusta, dikatakan tukang syair, dikatakan dia orang gila. Orang gila itu membawa ajaran baru. Jadi Nabi kita dituduh tukang sihir. Kemudian dituduh juga penyair. Penyair gila lagi. Kalau ya pendekar penyair berdarah itu lain lagi ya apa penyair berdarah dingin ya pendekar penyair berdarah dingin ini nonton film sukanya nih orang begini tapi di sini tidak tukang sihir dengan tukang syair kenapa dikatakan penyair karena dia Al-Quran itu kalau dibaca memang menyihir orang seperti tersihir orang mendengar hanyut Al-Quran itu obat ya di dalam jiwa karena itu kalau kita tenang-tenang pikiran tidak enak jangan pergi ke kafe sana cari minuman Ya kalau kafe yang pinggir jalan minumnya apa namanya? Es cendol. Ya, kelapa muda itu tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau kafe-kafe yang minumnya topi miring, bir bintang, wah, ini tandanya rem apa? Remaja gagah, bir bintang. Tidak gagah itu. Berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memang diberi uh, label pemberani nah, supaya Hebat kan setan itu memang pintar. Dikatakan syair karena Al-Quran itu seperti syair. Lihat belakangnya kalau dibaca, cari saja Al-Quran dibaca, akhirnya itu bagus sekali. Cari Al-Quran, buka saja di mana dalam Al-Quran. Apa ayatnya bisa kita baca di sini? Coba lihat carikan. Sembarang saja. Atau kita cari yang pendek saja. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Wa lam yakul ahad, dal semua di akhirnya. Iya. Seperti apa? Syair kan? Ya ayuhan nas. Apa? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati nas. Sin semua di belakang. Syair kan? Nah ini mereka ini tuduh nih, memang penyihir dia. Tapi ahli-ahli ahli sihir sendiri kalah dengan Nabi. Ahli syair sendiri kalah dengan Nabi. Orang yang pintar menyihir, kalau berhadapan dengan Nabi, tidak bisa dia menyihir Nabi. Kan, takut dia. Seperti ada seorang itu yang mengatakan Nabi ini orang gila, dia datangi. Kalau memang dia gila, saya ini tukang rukiah ini. Dia datang kepada Nabi, justru Nabi baca saja, katanya saya dengar kamu ini orang gila. Saya akan datang kepadamu untuk merukiahmu. Dan saya ini tukang rukiah. Ini memang ada rukiah sebelum zamannya Nabi ya. Tapi setelah itu Coba lihat tanganmu sini katanya. Saya lihat. Setelah itu Nabi baca apa namanya? Pembukaan Fatfatul Hajar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wih, langsung dia takjub. Ini katanya bukan orang gila ini. Bukan orang gila ini. Nah, maka dia mengetahui sejak dulu dia tidak pernah mendapatkan yang seperti ini. Setelah itu dia bayat Nabi dan dia masuk Islam. Nah, jadi sahabat Nabi. Lihat ya, Nabi bacakan saja. Innalhamdulillah, masuk Islam dia. Ternyata tuduhan orang tadi dusta, orang yang dusta menuduh Nabi. Sekarang apakah kita tidak mau sabar kalah dengan Nabi seperti ini? Makanya orang-orang tadi yang dicela, mereka dikatakan orang yang ini dan itu. Allah balas mereka ketika lima sobaru ketika mereka bersabar. Dan itu orang yang sudah masuk ke dalam sorga para malaikat masuk ke dalam sorga juga, memberikan salam kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqabad Keselamatan atas kalian. Disebut sini bukan pahalanya, bima sabartum dengan sebab kesabaran kalian. Ya, menunjukkan pahala kesabaran yang besar. Mana kita bisa bersabar? Apa sholat terus menerus tanpa sabar? Mana kita bisa meninggalkan maksiat tanpa sabar? Apalagi di tengah godaannya memang kuat. Tengah kuat. Hasil sudah di depan mata, tinggal satu saja lagi. Apa? Dusta. Kalau sudah dusta, hasil besar. Kalau tidak dusta, wah. Karena gitu ya, ada wahnya. Wah. Tapi ketika dia dusta, hasil besar. Tipu sedikit orang. Ini di sini dia ketika dia mampu bertahan di sini, bersabar dari berdusta, dari menipu. Dia bersabar terhadap apa yang Allah haramkan. Maka balasannya tanpa batas, tanpa batas. Kemudian dia dapat musibah juga. Dapat musibah itu dia bersabar, tidak bersabar, tetap sabar nantinya. Ya atau tidak? Hah? Orang dapat musibah yang sangat berat. Meninggal keluarganya, bangkrut usahanya, terjadi masalah ini, Bersabar atau tidak bersabar, tetap dia akan sabar berikutnya. Hah? Setelah berlalu-berlalu dia nikmati juga itu. Oh, santai saja. Kan? Sudah berlalu. Bukan itu yang dihitung sabar. Sabar itu ketika timpaan pertama. Nanti yang dibaca sebuah hadis, Nabi sebutkan kepada seorang perempuan yang meninggal anaknya, "Inna sabar fi sadamatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu pada timpaan pertama. Maksudnya timpaan pertama itu Ketika kita awal kali ditimpa musibah, di situ kita bersabar. Renungkan baik-baik, tahan diri. Jangan lakukan yang diharamkan oleh Allah. Dia bersabar. Nah, di sini dia itu sabar. Karena sudah berlalu sehari, dua hari, tiga hari berikutnya sudah longgar, itu lain lagi. Yang ketiga pertama, maksudnya pertama di sini awal kali terkena musibah itu. Paham ya? Awal kali. Di sini kita harus memang memperkuat ilmu agar kita bisa bersabar. Disebut di sini bima sabartu dengan sebab kesabaran kalian. panikma uqabadar dan surga itu adalah sebaik-baik akhir dari balasan. Akhir dari tempat apa sebagai tempat tinggal yang baik surga ini. Ini harus diperhatikan ya hal-hal yang seperti ini supaya memperkuat diri kita untuk mewujudkan kesabaran. Karena itu disebutkan sini inna ma yuwaffas sabirun ajrahum hisab. Hanyalah diberikan balasan tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Inama itu bentuknya pembatasan. Hanyalah orang-orang yang bersabar ini, nah, hanyalah orang yang bersabar itu akan diberikan balasan tanpa batas bagi mereka. Jelas ya? Baik, kemudian kita baca yang berikutnya. <clears throat> Ayat berikutnya Allah SWT berfirman di dalam surat Ash-Shura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna la min azmil umur. Walaman sabara wa ghafara inna La min azmil umur. Siapa saja yang maka bagi siapa yang bersabar dan yang memaafkan inna la min azmil umur. Hal tersebut adalah merupakan bagian dari perkara yang harus betul-betul diusahakan. Ya. Yeah. Ini <clears throat> bentuknya dalam pendalian yang berikut ini bagi orang yang mampu bersabar ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesabaran ini dari perkara yang memang harus diusahakan. Harus diusahakan. Bagi siapa yang bersabar kata Allah. Ini bagi orang yang bersabar. Wa ghafara dan memaafkan. Ghafara itu artinya ya dia ada orang salah kepada dia, dia maafkan. Ini yang dimaksud dengan ayat ini yang diinginkan. Inna dzalika min azmil umur. Hal tersebut dari hal yang pokok yang harus diusahakan. Hal yang harus diusahakan. Azmil umur itu azam ya. Umur itu perkara-perkara. Artinya sesuatu ini yang merupakan harus betul-betul diusahakan. Jadi itu maksudnya. Apa yang harus diusahakan tadi? Kesabaran dan memaafkan. Kenapa digandeng dua, gandeng dua ini? Karena orang memaafkan itu berat memberi maaf kalau tidak ada kesabaran. Ya tidak. Kalau tidak ada kesabaran itu berat memaafkan orang. Dia dicela, dia di dia ditipu, tidak ada kesabaran, dia tidak memaafkan orang ini. Tapi dengan ada kesabaran, dia mudah untuk memaafkan. Ya atau tidak? Ini begitu ya, karena itu disebutkan dalam ayat ini, siapa saja yang bersabar, maka bagi siapa yang bersabar dan kau faro dan dia memaafkan, inna dalika sesungguhnya hal tersebut lamin azmil umur dari sesuatu yang harus diusahakan. Dan ayat ini punya lanjutannya. Lanjutannya apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Maka siapa saja yang memaafkan dan wa aslaha dan memperbaiki, membuat islah, fa ajruhu Allah. Fa ajruhu Allah. balasannya itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan balasan kepada dia. Jadi inti pendalilannya di sini adalah sabar. Ini ada masalah sedikit ya. Bagaimana kalau ada orang salah? Kita sabari saja dan kita maafkan. Tapi kalau kita sabari dan kita maafkan, semakin jadi semakin menjadi dia. Ya Hah? Semakin berbuat salah terus dia. Maka orang begini perlu tidak disabari dan dimaafkan? Atau kita sabar dan kita maafkan atau kita balas? Yang mana dilakukan? Ini banyak macam ya. Ini banyak macam. Bagaimana hukumnya? Pernah dengar atau pernah dapat yang seperti ini? Saya carikan ayat dulu ya. Baik. Ya, ini ayat tadi disebutkan siapa yang bersabar dan memaafkan inna dzalika la min azmil umur Ini menunjukkan bahwa siapa yang bersabar dan dia memaafkan itu yang dituntut dari seorang hamba. Ada masalah yang menimpa dia, dia bersabar. Dan kalau memang ada orang salah kepada dia, dia maafkan. Ini asal kebaikan. Asal kebaikan. Paham ya? Jadi ada orang berbuat kejelekan kepada dia, dia bersabar dan dia memaafkan, maka ini yang dituntut inna dzalika min azmil umur sesungguhnya perkara ini apa adalah dari sesuatu yang hendaknya diusahakan min azmil umur sesuatu yang sangat dikuatkan ini ada disebutkan oleh sebagian ulama bahwa kalau ada orang yang salah ya. Dia melakukan kejelekan kepada kita. Dan memang orang yang dikenal dengan orang yang selalu berbuat jelek. Selalu berbuat kejelekan dan kerusakan. Kalau kita maafkan, tetapi semakin menambah kejelekan dan keburukannya dia, maka orang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Sudah paham? Ini orang memang dikenal selalu berbuat kejelekan selalu berbuat kerusakan. Kalau di hal tersebut kejelekan dan kerusakan ini menimpa diri kita, kalau dimaafkan dia, semakin tambah kejelekannya dan kerusakannya, maka yang seperti ini jangan dimaafkan. Jangan dimaafkan. Dan kalau kita maafkan dia, dia akan berubah menjadi baik. Berubah menjadi baik atau paling tidak dia tidak menambah kejelekannya supaya dia punya jalan untuk berbuat kebaikan, maka yang seperti ini dimaafkan. Anggaplah contoh ya, ada orang berbuat kejelekan sama diri kita. Akhirnya kita bersabar saja terhadap kejelekannya dan kita maafkan dia. Karena kalau misalnya kita balas, kita tidak maafkan dia, maka semakin bertambah kejelekannya dia. Kenapa? Dia malu kan? Karena dia sudah pernah berbuat salah sama diri kita. Dia pernah berbuat salah. Kita tahu dia salah sama diri kita. Akhirnya kita, kamu salah begini begini. Kita tidak maafkan dia. Akhirnya karena dia malu, malu dan dia merasa memang salahnya ini tidak dimaafkan. Akhirnya dia semakin menambah kejelekannya. Ini terjadi atau tidak? Banyak terjadi kan? Banyak terjadi. Tetapi kalau dia salah sama diri kita, kemudian kita maklumi dia, kita bersabar terhadap kesalahannya. Sudah kita maafkan saja supaya dia ini apa? Tertutup aibnya dia. Tertutup kesalahannya dari orang lain. Sehingga dia tidak memiliki rasa malu yang berat. Yang mudah bagi dia untuk memperbaiki dirinya. Anggaplah dia pernah berbuat salah. Sudah kita maafkan dia, pura-pura kita tidak tahu. Walaupun kita tahu dia yang berbuat salah sebenarnya. Kemarin itu yang mencuri sandal kita itu dia. Kita tahu, oh ini orang yang mencuri sandal saya ini. Ketemu kita dia memalingkan muka. Karena dia khawatir, wah saya tahu ini sama pemilik sandal ini. Ya kita sudah kita maafkan dia, kita bersabar saja walaupun hilang sandal kita. Kalau kita tanya dia nanti, waduh nanti tidak mau lagi pergi taklim dia. Nah, misalnya. Sudah kita berbuat baik saja. Mana kabarnya? Wih, bagus sandal baru ini. Di mana beli? Nah, tapi dia kita tidak sebut dia tidak bilang barang kita. Di mana beli barang itu? Oh, bagus. Ya sudah ya gunakan sandal ini untuk berbuat baik ya. Kalau sandal baik jangan digunakan untuk bermaksiat, gunakan pergi ke masjid. Nah, jadi senang dia kan? Kita maafkan dia. Ini contoh ya, contoh saja. Jadi kita tidak tuduh, ini sandal saya, kamu ambil, saya laporkan polisi, malu kamu. Nah, kalau begini dia kan merasa akhirnya wah ketahuan kejelekan saya, akhirnya dia ketemu kita malu sudah. Mau pergi belajar pun malu karena dia pernah salah sama diri kita, ya kan? Nah seperti ini sudah kita maafkan dia, kemudian kita bantu. Ya saya juga ada ini punya sandal juga sama seperti itu. Kalau kamu rusak ini saya kasih lagi. Ini. <laughs> Senang dia malah. Sudah, kalau gitu ah dia lihat akhlak kita bagus. Oh, bagus sekali orang ini. Saya curi sandalnya. Wah, ini kalau ketahuan bahaya. Tapi kita maafkan. Kita berbuat baik sama dia. Nah, maka dia ini senang sama ini. Kita ajak berbuat kebaikan. Ya tidak? Ini contoh ya. Contoh. Kita ajak berbuat kebaikan. Nah, dia kalau dia maafkan situ, kemudian dia menjadi baik dia tidak malu terhadap berbuat sandal ini. Ya nanti di pelajaran, misalnya ajak dia taklim bahwa orang yang telah mengambil harta orang itu dia akan bertanggungjawabkan dan kelak di negeri akhirat. Dia dengar hadis seperti ini. Nabi SAW sebutkan orang yang bangkrut dari kiamat adalah orang yang telah mengambil harta saudaranya. Tapi dia tidak bertobat kepada Allah, tidak akan diampuni Allah tobatnya. Caranya bagaimana bertobat dari harta manusia dia kembalikan. Nah, dia apa? Ya, dia dengar, wah, taklim tapi kembalikan itu agar kamu tidak malu, letakkan di tempat tersembunyi di rumahnya. Nah, dia tadi lewat-lewat bertamu, gimana kabar? Ditaruh misalnya di tempat situ. Wah, ini sandal yang dulu diambil, dia kembalikan. Kan artinya dia tidak malu kan? Dia tidak malu, dia perbaiki dirinya dan dia menyesal. Oh, saya akan lagi perbuat seperti itu. Ini bagus ya. Kalau memang itu dimaafkan dia dan kita bersabar terhadap kejelekannya dia, kita maafkan dia menjadi baik orang itu, ini bagus. Tapi kalau kita syarak misalnya saya, itu dia, dituduh lagi dia, disebut lagi dia. Nah kalau seperti itu disebut kejelekannya, ditambah lagi, akhirnya dia semakin bertambah kejelekannya. Karena dia karena malu dan dia semakin menjauh dari kebaikan. Maka yang seperti ini jangan dilakukan. Ya. Yeah? Kalau kita eh, maka sini diambil di sini apa? Faman apa? wa aslaha fa ajruhu Allah. Maka siapa yang memaafkan dan mengadakan islah perbaikan, maka balasannya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ya. Kalau misalnya orang itu kita maafkan dan kita bersabar terhadap kejelekannya, semakin menambah kejelekannya, maka yang seperti ini kita lakukan islah. Tahu islah? Mengadakan perbaikan. Misalnya islah karena dia mencuri, sudah kalau memang orang itu kalau kita maafkan, dia akan curi lagi barangnya orang, akan menjadi tabiatnya dia, sudah kita laporkan ke polisi. Ini namanya islah. Laporan polisi, nanti kita tahu itu orangnya. Nah, nanti polisi yang tangkap, nah sudah ketahuan dia ini pencurinya. Mengadakan islah, setelah islah sudah kita maafkan dia. Jadi mengadakan perbaikan supaya dia ini apa namanya? Kalau kita maafkan, dia semakin jadi, maka diadakan islah. Apa islah tadi? Mengadakan perbaikan dengan cara yang kita mampu. Dengan cara yang kita mampu. Paham ya? Ini hal yang perlu diperhatikan. Baik, kemudian di sini eh, kita melanjutkan ayat yang lain. Berarti di dalam ayat ini perintah apa ini? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kesabaran itu dan memaafkan itu dengan kadang. Orang yang kuat untuk bersabar maka akan mudah dia untuk memaafkan orang. Orang yang tidak mampu bersabar, maka berat baginya untuk memaafkan. Dan ini adalah perkara yang diusahakan oleh Allah. Menunjukkan bahwa sesuatu ini perkara yang harus di dengan tekad yang kuat, dengan kekuatan jiwa, baru kita mampu bersabar dan mampu memaafkan. Karena memaafkan itu memang harus kebesaran jiwa ya. Kalau jiwa kita besar, ya kita tekad memang untuk kebaikan, di sini kita akan mampu memaafkan. Tapi orang yang memiliki jiwa yang kerdil, jiwa yang lemah, itu sulit dia bersabar. Sulit dia memaaf, memaafkan. Jadi ini ya sabar dan maaf. Ini menunjukkan bahwa e, orang yang seperti ini memiliki jiwa yang besar. Kemudian lanjutan ayat di sini atau ayat yang berikutnya yang disebutkan beliau, Kalau Allah Ta'ala ista'inu bis sabari was salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini surah Al-Baqarah ayat 135. 135. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah. Ini sifatnya apa? Bentuknya perintah. Ista'inu. Mintalah pertolongan. Dengan apa minta pertolongan? Bisabar. Dengan kesabaran. Wassalah. Dan dengan sholat. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua ini. Perhatikan ya, Sabar dan sholat ini digandengkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Istarimu bisabari was sholat. Kenapa digandengkan? Sesuatu itu biasanya kalau digandengkan penyebutannya di dalam Al-Quran menunjukkan derajatnya itu sama. Paling tidak ya. Menunjukkan apa? Itu derajatnya tinggi. Ini digandengkan dengan sholat. Tapi yang pertama disebut apa dulu? Sabar ya wasta'inu, mintalah pertolongan bisabr dengan kesabaran. Sabar disebut minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Wassalat dan dengan salat. Dua disebut. Dua disebut. Kenapa ini? Karena kesabaran ini kalau kita mampu bersabar, disitulah kita mampu sholat terus menerus. Ya tidak? Ya? Kita tidak bisa sholat terus menerus tanpa adanya kesabaran. Makanya minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Jadi ketika kita bersabar, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para sahabat dulu pernah diuji dengan tekanan yang sangat berat dari manusia. Diuji dengan ini, diuji dengan itu. Maka sampai mereka mengatakan mata Nasrullah Nabi dan sahabatnya diuji dengan sangat berat sampai mereka mengatakan mata Nasrullah kapan datangnya pertolongan Allah dalam ayat yang disebut Allah sebut apa Inna Nasrullahi qarib sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat apa yang ingin kita ambil di sini dalam ayat ini sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat jadi ketika kita itu sebenarnya diberikan cobaan, timpaan yang berat. Itu asalnya di balik timpaan itu ada nanti Allah akan berikan pertolongan. Dekat itu pertolongan Allah. Kalau dekat pertolongan Allah ini, apa kuncinya? Kita bersabar saja sedikit. Ujian ini kita tahan, kita bersabar, nanti datang pertolongan Allah. Kalau kita tidak bersabar, maka pertolongan akan pergi. Allah beritakan di sini, istainu, mintalah pertolongan. Ini perintah. Bisabar dengan kesabaran dan dengan sholat. Jadi minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat ini ini sesuatu yang sangat baik bagi seorang hamba. Karena itu Nabi kita Muhammad kalau terjadi masalah dia memperbanyak sholat dan menguatkan kesabaran, menguatkan kesabaran. Nah, ini ayat ini disebutkan oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala dalam rangka ya menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita terjadi masalah kita kembali kepada Allah SWT minta pertolongan dengan apa minta pertolongannya dengan kesabaran supaya kita mendapat pertolongan dari Allah dengan sholat sholat ini semakin mendekatkan diri kepada Allah supaya turun pertolongan jangan terjadi masalah semakin jauh dari Allah semakin tidak bersabar habis sudah sabar saya ini nak tahan sudah tidak ada lagi sabar. Saya hidup berkeluarga dengan kamu tidak sabar saya. Makan ikan terus. Tidak pernah diberikan emas satu kilo. Sudah habis kesabaran saya, kata istrinya. Ada tidak? Ada orang seperti ini ada. Banyak. Sudah habis kesabaran saya sejak dulu. Saya sudah suruh kumpuli uang, berikan saya emas. Ini Orang tidak bersabar. Muncullah asalnya harusnya apa? Pertolongan Allah itu dekat. Kalau dia mentaati suaminya, dia berbuat baik, Allah akan berikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Ya, Allah berikan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Tapi karena dia tidak mau bersabar, terjadilah kehancuran. Semakin terjadi kesulitan di dalam kehidupan. kan seorang wanita itu mau bersabar, mentaati suaminya, dia doakan suaminya, apa saja yang dia dapatkan dalam kehidupan rumah tangganya itu dia bersabar maka sungguh Allah akan turunkan pertolongan dia semakin dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan turunkan pertolongan ya karena banyak-banyak kadang orang tidak mau bersabar sehingga apa muncullah sesuatu yang lebih besar Allah timpakan kepada mereka cobaannya harusnya tolong pertolongan Allah datang tapi terjadi banyak masalah. Ini karena banyak tidak bersabar, tidak mau minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ini ayat masya Allah ya. Disebut lanjutannya apa lanjutan ayat ini? Fa'innahu lakabiratun illa alal khashi'in. Hal tersebut lakabiratun sangat besar. Artinya ini sesuatu yang berat untuk dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tenang kembali kepada Allah. Dia ingat masalahnya, kalau bersabar apa. Ah, nah, ini yang mampu bersabar. Orang seperti inilah akhirnya dia kembali kepada Allah dengan melakukan sholat. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ternyata terjadi masalah, dia memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Semakin terjadi masalah, semakin perbanyak sholat. Sholat mendekatkan diri kepada Allah. Maka permasalahan kita akan menjadi baik. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini masya Allah ini ayat dihafal ya. Hampir habis waktunya. Belum ya? Sedikit lagi. Ista'inu bis sabri was Mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa ini isti'anah dengan sabar dan dengan sholat? baru diketahui bahwa ibadah isti'anah itu ibadah yang sangat agung. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kita baca setiap kita sholat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi ibadah itu ketika disebut hanya kepadamu kami beribadah mencakup seluruh jenis ibadah. Termasuk ibadah isti'anah ini, minta pertolongan. Karena minta pertolongan bagian dari ibadah. Nah, kemudian setelah itu dia minta pertolongan ini Allah ulang lagi wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Disebut seluruhnya sudah mencakup seluruh jenis ibadah, kemudian dia ulang satu ibadah ini disebut sendiri, hanya mu kami minta pertolongan. Menunjukkan apa? Ibadah minta pertolongan ini ibadah yang sangat agung yang sangat berharga, besar nilainya. Karena ini sendiri kan disebut. Ini saya seperti contoh ya. Dalam dunia ini Allah sebutkan kan cobaan dunia ini. Rasulullah bersabda, dunia ini kata beliau khulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, artinya indah dan menarik hati. Khulwatun khadirah. Wa innallaha mustahlifukum fiha fayanturu kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala akan serahkan dunia itu kepada kalian. Kemudian Allah akan melihat apa yang kalian perbuat terhadap dunia itu. Kemudian Rasulullah ingatkan, fataku dunia, Takutlah kalian terhadap dunia. Apa artinya ini? Berhati-hatilah terhadap dunia. Berarti kalau dikatakan hati-hatilah kalian terhadap dunia mencakup seluruh jenis apa yang ada di dalam dunia tersebut. Apa yang ada dalam dunia ini? Ya banyak macamnya. Cobaan hartanya, ada cobaan ininya, cobaan itunya. Tetapi ketika disebut sini disebut lagi satu dikeluarkan dari isi dunia. Watakun nisa. Ya. Dan takutlah kalian terhadap wanita. wanita lagi disebut. Kenapa wanita? Karena wanita ini sesuatu bagian dari dunia. Tetapi kenapa dia disebut sendirikan? Disebut sendirikan karena Rasulullah sebutkan fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal cobaan Bani Israel itu karena wanita ini. Memang wanita itu lembut. Tapi dibalik kelembutannya mampu mengalahkan orang yang sangat kuat. Ya tidak? Tapi di sini orang yang hanya sekedar kuat fisiknya. Tapi kalau orang yang kuat imannya, ah ini yang bagus. Tidak akan bisa ditundukkan oleh kelembutannya. Jadi perhatikan Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Kenapa disebut ini? Menunjukkan bahayanya itu. Di dalam dunia itu bahaya yang bisa menimpa. Terjadinya bahaya ini, bahaya ini, bahaya ini. Cobaan ini berat karena bersumber dari wanita. Tapi bukan artinya wanita ini direndahkan, ya tidak. Ini bagi wanita yang tidak mengenal agama. Tetapi ketika para wanita itu mengenal agama, justru dia semakin sebaik-baik yang ada dalam dunia. <laughs> Ya tidak? Rasulullah bersabda apa sabda Nabi? Dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia siapa? Wanita yang salihah. Tapi ingat, wanita bukan hanya wanita, wanita yang salihah. Adunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Makanya kalau ingin jadi yang terbaik di dalam dunia ini, jadi wanita yang salihah. Dan itu kata Nabi SAW dijadikan kecintaan saya terhadap para wanita. Nabi senang juga kepada wanita. Dan jadi kecintaan Nabi kepada sholat. Dalam satu riwayat jadi kecintaan Nabi terhadap wangi-wangian. Ini kecintaan Nabi dari dunia ini. Nabi cinta kepada sholat. Ini yang paling Nabi cintai ini. Nabi paling cintai juga apa? Para wanita. Tapi wanita yang solehah. Bukan asal wanita saja. Sebab wanita yang solehah itu mampu meredam perbuatan manusia yang buruk. Ya. Kadang orang ini tidak jelas dia, tapi dengan dia memiliki wanita yang solehah, masya Allah. Baik, ada kisah ya, bagus saya ceritakan ini. Mau cerita? Ternyata memang wanita ini berat pengaruhnya kepada laki-laki. Suami yang kaya saja bisa terpengaruh berat, merasa kurang terus. Jadi ceritanya Abu Khalid, ada seorang ulama ya, dipanggil dengan Abu Khalid. Ya. Dia pergi haji ke Mekah. Maka di Mekah situ dia cari sebuah toko, dia ingin beli kain di situ. Ya, cuma disebut itu kainnya, apakah itu kain berbentuk kain ini atau pakaian. Jelas dia mau belanja. Maka dia masuk di sebuah toko, maka si pemilik toko ini tadi si penjual itu memuji-muji barangnya. Oh dipuji barangnya ini, sebut yang bagus lah, yang apa Ini nomor satu, kan begitu. Misalnya ya, ini paling bagus. Kemudian dia bersumpah-sumpah atas nama Allah lagi. Padahal kita mengetahui orang yang memuji-muji barangnya dan bersumpah atas nama Allah dalam jual beli ini diantara Nabi SAW berkata dalam riwayat lain apa? Orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpahnya. Ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Dan ini perdagangan yang tidak berkah. Karena itu pedagang-pedagang juga harus tahu ilmunya ya seperti ini. Maka seperti akhirnya dia lari karena dia tahu tahu hukum kan ulama ini dia tidak mau belanja di situ. Dia belanja di tempat yang lain. Kemudian dua tahun berikutnya dia pergi haji lagi, pergi lagi ke Mekah. Kemudian dia dapat lagi orang itu, tapi dalam kondisi yang sudah berbeda. Maka dia ketemu orang itu, dia lihat, Bukankah kita pernah bertemu? Katanya iya. Bukankah kamu dulu yang berjualan seperti ini, seperti ini? Yang suka memuji barangnya dan suka bersumpah. Katanya iya. Tapi sekarang kenapa kamu berubah? Bagus. <laughs> Bagus dia sudah. Begini Pak ceritanya. Ya, ceritanya begitu. Ini begitu ya cerita. Begini Pak. Dulu saya punya istri. Istri saya itu katanya kalau saya pulang bawa hasil yang banyak, dia merasa kurang. Dia merasa kurang. Dan kalau saya pulang membawa hasil yang sedikit, maka dia celah saya. Makanya bagaimana suami harus berusaha dapat banyak terus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan istri saya. Nah, ini hikmah juga ya. Kalau ada istri yang meninggal. <laughs> Tapi jangan didoakan begitu oh ya. Artinya ada setiap kejadian punya hikmah ya. Karena itu kita bersabar dengan dibalik kesabaran tadi ada hikmah yang besar kita akan dapatkan begitu. Makanya gabungkan ya dengan pembahasan sabar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan istri saya. Maka katanya saya pun menikah dengan seorang wanita. Nah, menikah lagi. Jangan tidur sendirian kedinginan. Kalau mampu menikah lagi. Maka setelah itu katanya Allah SWT memberikan kepada saya istri yang baik, nah, istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha ini? Katanya, setiap kali saya mau pergi kerja, dia pegang pundak saya, dia pegang baju saya. Nah ini istri yang baik ini ya, istri yang baik. Siapa yang pernah punya istri seperti ini? Dia mau pergi dengarkan istrinya, wahai suamiku. Nah ada ya pergi pak ya, nanti pulang uang banyak ya. Oleh-olehnya jangan lupa. Kalau belum dapat uang jangan pulang ya. Ini ada orang begitu. Perempuan ada memang begitu, ada uang abang saya. Tak ada uang silakan pergi, jangan pulang ke rumah. Ada uang abang ditendang. Ah, maka setelah itu katanya dia pegang baju saya di pundak saya. Dia pegang. Maka ingatkan, wahai suamiku, jangan kamu kasih makan saya dengan makanan yang jelek, dengan hasil usaha yang jelek. Itu maknanya ya. Dia ingatkan, kalau kita dapat banyak, maka kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah. Walau kamu tidak dapat katanya, maka saya akan berusaha membantu kamu dengan menyulam kain. Lihat istri yang baik. Suaminya kalau kamu pun tidak dapat, tapi dia ingatkan, sudah, jangan kamu kasih makan saya dengan makanan yang jelek. Tadi apa? Kamu berjual beli, berusaha itu dengan cara yang jujur. Jual beli dengan cara yang baik. Bertakwa kepada Allah. Kalau memang kita dapat rezeki yang banyak, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Kalau kita dapat hasil yang sedikit, maka saya akan bantu kamu untuk menyulam kayu. Ya istrinya, suaminya tidak dapat hasil tapi dia bantu suaminya supaya mereka bisa hidup. Karena orang hidup berumah tangga itu saling terikat. Kalau dia hanya mengandalkan suaminya, suaminya tidak ada usaha, ini ditendang cari yang baru. Ini banyak terjadi. Di tempat itu saya sudah tiga suaminya. Karena gara-gara begitu, suaminya ini hasilnya tidak banyak, tenang lagi, cari yang lebih bagus lagi. Itu Nana mau tendang lagi, cari yang lebih bagus lagi. Akhirnya tidak bersuami lagi. Tidak ada orang mau bersuami beristri dengan dia. Lihat baiknya istri, makanya dia lihat ketika dia berdagang, dia berjual beli, dia berusaha, dia usaha dengan cara yang jujur. Karena istrinya mengingatkan terus. Karena tentu ya kita yakini dan kita maklum orang itu ketika keluar pergi usaha itu dia ingat istrinya di rumah. Dia makan enak ingat istrinya dan anaknya. Kalau memang anak dan istrinya kalau istrinya itu istri yang baik. Kalau istri yang jelek marah terus di rumah, bah, silahkan biarkan saya makan ikan kering. Saya penting makan enak di rumah. karena Kenapa? Kalau dia pulang ke rumah tidak bisa makan enak. Karena istrinya bilang, mana uang semuanya setor sama saya. Anu, istriku, saya ini mau pergi pergi kerja ini, minta uang dulu beli bensin. Ah, beli bensin terus berapa? Coba lihat di motor motor cukup masih itu, cukup. Jadi suaminya pergi jalan dulu, ini beli satu liter ya, kamu dari sini ke tempat kerja kamu bolak-balik itu cuma satu liter cukup itu. 30 km. Aduh tidak. Sudah ini 10 ribu saja. Balik situ satu liter. Suaminya di jalan mau makan, tidak ada, mau beli air minum karena capek, tidak ada uang. Sudah suaminya di luar enak-enak, kasih istri istri. Sudah dia makan apa? Ini karena siapa? Karena si istri juga kan? Ya tidak. Karena si istri juga. Ini perhatikan ya, andaikan kita ini bersabar sini, masya Allah ini kebaikan. Insya Allah Taala cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan. Waktunya sudah habis. Allah Taala alam.